يقول لا نبي بعدك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما واتنا حكما اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين kepada para habaib, para kiai, para ustaz yang sama kita cintai dan sama kita muliakan serta selalu kita doakan semoga beliau-beliau semua senantiasa mendapat limpahan rahmat dan barakah di dunia hingga akhirat Amin ya Rabbal Alamin. al kiram, Alhamdulillah pada malam hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua Mudah-mudahan baik majelis taklim rutin kita ini pada malam hari ini diridhoi oleh Allah diberkahi dan majlis ini dijadikan oleh Allah sebagai majlisan baiman ma'amuran mubarakat amin ya rabbal alamin nah ibadil bahwa majlis ini adalah majlis zikir sekaligus juga majlis ilmu Jadi kita tidak hanya memperhatikan zikir dengan membaca doa, burda, sholawat, dan lain sebagainya. Tapi ada yang tidak kalah pentingnya, kita wajib membekali diri kita dalam il, ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa mengenal Allah Dengan ilmu kita bisa tahu siapa Rasulullah Dengan ilmu kita bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi Dengan ilmu kita bisa membedakan Mana yang wajib Mana yang haram Mana yang halal Mana yang suhi Mana yang batil dengan ilmu kita jadi mengetahui bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana cara duduk yang betul, bagaimana cara sholat yang benar. Semua itu kita ketahui hanya dengan il ilmu. Maka itu majlis kita ini lebih banyak kita fokuskan kepada ilmunya. Jadi bukan berharap Anda pulang dari sini walaupun sedikit dapat ilmu. Karena al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imam amal perbuatan. Sedangkan amal perbuatan adalah makmumnya. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, nanti amal kita tidak punya imam. Kalau kita tidak punya ilmu, nanti amal kita tidak ada yang menuntun. Kalau kita tidak punya ilmu, nanti amal ibadah kita menjadi kosong dan hampa. Nah, karena itu pantas kalau Nabi mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Yang menyatakan kalau Nabi Yunus Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu adalah faridah. Satu hal yang fardu, satu hal yang wajib atas tiap-tiap muslim. Jadi kalau ilmu itu enggak penting, Nabi enggak wajibkan kita menuntut ilmu. Kalau ilmu itu peranannya tidak besar dalam kehidupan seorang muslim, Nabi tidak akan mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu diwajibkan? Karena ilmu memiliki peran, fungsi dan manfaat yang besar untuk menuntut amal kita agar amal kita yaitu tidak melanggar daripada aturan syariat Islam dan berada di jalan yang benar. Insya Allah. dan menuntut ilmu ini tidak ada batasan umur. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, kata kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau katakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Bahkan kalau bisa belajar dari sejarah, dulu para sahabat Nabi yang besar, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Khattab, radhiyallahu anhuma beliau-beliau itu belajar Islam setelah umur 40 tahun Karena jangan lupa beliau-beliau itu seumur dengan Nabi. Sayyidina Abu Bakar itu sahabat Nabi sejak kecil. Kurang lebih umurnya hampir sama. Nah, Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Nah, begitu Nabi berdakwah di usia 40 tahun tadi, Sayyidina Abu Bakar masuk Islam. Berarti Sayyidina Abu Bakar itu kenalan Islam pada usia Berarti 40 tahun. Di umur 40 tahun itu baru belajar Islam. Siapa itu Allah? Siapa itu Rasul? Apa itu Al-Quran? kemudian bagaimana cara sholat? Bagaimana cara puasa? Bagaimana cara zakat? Usia 40 tahun baru belajar. Tapi itu tidak menghalangi beliau tampil sebagai seorang sahabat yang mulia, sahabat yang besar, sahabat yang alim, sahabat yang menguasai Islam dengan baik. Makanya di sini kita ingatkan, harus saya ingat Abu Bakar belajar di usia 40 tahun. Sedangkan kita-kita ini belajar Islam dari kita kecil, bukan dari usia 40 tahun. Artinya kita ini punya kesempatan lebih besar, lebih luas daripada Sayyidina Abu Bakar untuk menuntut Islam. Malu dong kalau kita punya kesempatan lebih besar, ternyata pengetahuan Islam kita tidak seberapa. Jadi di sini sengaja saya ceritakan soal Sayyidina Abu Bakar untuk menunjukkan nggak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu Kalau umur 40 tahun aja orang bisa menuntut ilmu dari orang besar berpengetahuan luas soal Islam, apalagi kalau mau menuntut ilmu dari ke kecil. Jadi sekali lagi anda yang hadir di sini, khususnya yang muda-muda, ayo kita pacu diri kita supaya kita mau menuntut ilmu. Jadi sekali lagi, saudara, tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Tidak ada kata terlambat. Apalagi anak-anak yang masih usianya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ini kesempatan besar Sayyidina Abu Bakar aja menuntut ilmu umur 40 tahun. Jadi orang besar, jadi ulama besar. Jadi orang yang sangat paham tentang Islam. Bahkan menjadi umat Nabi yang terbaik. Nah, itu luar biasa, sudah. Nah, karena itu ayo jangan kita bosan, jangan kita putus asa di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Kemudian menuntut ilmu itu tidak mesti di sekolah. Ya, kalau kita menuntut ilmu di sekolah pada zaman ini memang lebih baik. Kurikulumnya teratur, waktunya teratur, kita bisa menyusun jadwal sedemikian rupa, tapi jangan menganggap sekolah itu sebagai satu-satunya tempat untuk menuntut ilmu. Kita bisa menuntut ilmu di masjid-masjid, di musola-musola, dilanggar langgar yang mengadakan majelis-majelis taklim. Hampir seluruh masjid di Indonesia itu membuka majelis taklim. Ada yang membuka majelis taklim untuk pelajaran tafsir, ada yang membuka pelajaran hadis, ada yang membuka pelajaran fikih, ada yang membuka pelajaran akidah, ada yang membuka pelajaran tasawuf, ada yang buka pelajaran-pelajaran lainnya sudah. Artinya Anda mau belajar tafsir, ada masjid yang mengajarkan tafsir, panggil ustaz ahli tafsir diajarkan. Nah, karena itu saudara gunakanlah waktu kita dengan baik. Walaupun sebagian Anda sudah bekerja, tapi saya yakin kalau Anda bisa mengatur waktu dengan baik, tidak mungkin Anda tidak punya waktu untuk belajar. Bahkan sekarang ini di perkantoran juga ada pengajian, di perusahaan ada pengajian, di pasar-pasar musolahnya juga ada pengajian. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar. Sehingga dan memang belajar ini berat, bukan ringan. Ada seorang mujahid pejuang Islam dia pernah berjihad perang di jalan Allah 30 tahun namanya. Setelah 30 tahun dia berjihad, dia kembali ke kampung halaman, dia mulai duduk di majelis ulama. Belajar ilmu. Lalu apa dikatakan oleh dia? Dia katakan wallahi. Kata dia, aku duduk belajar ilmu satu jam lebih berat daripada aku jihad 30 tahun. Padahal jihad 30 tahun itu nggak main-main itu mengorbankan nyawa, menumpahkan darah, badan penuh luka. Setiap hari menjaga perbatasan, menjaga serangan musuh, setiap hari menantang maut, luar biasa. Pekerjaan yang sangat berat, berbulan-bulan di medan tempur, nggak ketemu keluarga, nggak ketemu anak, nggak ketemu istri, dan seterusnya. Berat, berat. Nah, tapi begitu dia berhenti jihad, balik ke kampung dia duduk dia belajar sama ulama berat dia belajar luar biasa dia rasakan sampai itu yang dia katakan dia katakan aku duduk satu jam belajar ilmu lebih berat daripada aku jihad 30 tahun nah, jadi karena itu belajar itu memang berat tapi kalau kita tekun kita tidak putus asa kita ikhlaskan niat insya Allah pintu ilmu Allah buka. Kadang-kadang ada sejumlah ulama punya murid. Ada satu muridnya nggak pernah nyata, nggak pernah baca kitab, tapi dia yang sediain air, kiai-kiai yang belajar sama gurunya. Jadi guru, gurunya lagi ngajar, kiai-kiai bukan ustaz ikut belajar, ini santrinya satu tukang nuangin air kita, ketua rendek kiai-kiai lagi belajar, ketua air, ada tamu-tamu yang datang saudara, dia duduk, dia nggak nanya, dia nggak baca kitab, tapi semua yang gurunya bicara, dia dengar saudara apa yang gurunya bicara dengan murid-muridnya, apa yang gurunya bicara dengan tamu tamunya, Karena tamu tamunya ini datang bawa masalah hanya ini, hanya itu, muridnya jawab saudara. Murid-muridnya datang juga bawa masalah. Hanya ini, hanya itu saudara. Ini yang ngerjain dia dengar, dia dengar pertanyaannya, dia dengar jawabannya. Dia nggak merasa belajar. Puluhan tahun kerjaannya begitu. Begitu gurunya meninggal, saudara tidak ada yang pernah menyangka Justru ternyata yang tukang luangin ganti gantiin gurunya sekarang. Semua ilmu apa yang gurunya pernah ngomong ada di kepala dia. Oh dulu ada orang nanya ini dia tahu gak obatnya? kamu dia dengar tuh gurunya jawab. Dari nyata enggak, baca kitab enggak. Ini namanya apa? Ini namanya barokah. Dia dapat keberkahan dari Allah. Berkah dari apa? Berkah dari suluk, Suluk itu bagaimana adab dia, akhlak dia berkhidmat melayani gurunya, sudah. Allah kasih berkat. Allah kasih nur, Allah kasih cahaya. Allah buka pintu hatinya. Baru kelihatan ilmunya setelah gurunya meninggal dunia. Murid-muridnya sendiri yang belajar sama gurunya nggak sebanyak dia ilmunya sudah. karena murid-murid itu belajar dari seminggu sekali, ada seminggu dua kali dia tukang ngeluarin air tiap hari setiap gurunya ada tamu dia yang layani gurunya ada muridnya dia yang layani gurunya ngajar dia yang layani jadi apa yang gurunya bicara semua dengar dan guru ini punya tamu orang-orang berilmu semua nanya ini nanya itu nanya anu saudara nah ini al-barakah Kadang-kadang anda belajar begini nih, di Masjid Al-Isra, nanti belajar lagi di Masjid mana, belajar di Masjid mana, enggak merasa. Kita merasa enggak punya apa-apa. Tapi di suatu hari nanti, begitu mungkin anda hijrah ke mana, anda pindah ke kota mana, ternyata di kampung tersebut anda paling pintar, saudara. Ditanya ini tahu, ditanya itu tahu, ditanya anu tahu. Kenapa? Karena anda pernah dengar. Waktu anda ikut pengajian guru-guru anda dulu, Oh iya, dulu Kiai pernah ditanya ini jawab begini. Oh iya, Habib pernah ditanya ini jawab begini. Nah, dia selama ini tidak merasa dirinya punya ilmu karena nggak ada nanya sama dia. Tapi begitu dia pindah ke kampung lain, saudara, para orang mulai berdatangan yang nggak punya ilmu ke dia. Dia mulai bisa jawab, dia mulai bisa memberikan arahan-arahan. Di situ baru dia lihat betapa manfaatnya selama ini dia rajin kesana dan kembali. Maka itu jangan bosan belajar. Walaupun kita duduk satu, dua, tiga jam dapat ilmunya cuma sekalimat, tidak apa-apa. Bawa pulang sekalimat sudah. Dan nanti insya Allah dengan sekalimat-sekalimat yang kita dapat, dengan niat yang ikhlas yang kita punya, Allah akan memberikan keberkahan. Yaitu dalam ilmu kita, sehingga ilmu tersebut bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu bagaimana supaya kita dapat ilmu yang manfaat? Pertama, ikhlaskan niat mutlak. Kalau Anda belajar nggak ikhlas, sulit dapat ilmu. Andanya harus ikhlas, gurunya juga ikhlas. Jadi apa yang datang dari hati akan sampai ke hati. Kalau gurunya ngajar ikhlas, muridnya nerima ikhlas, maka ada dua hati yang ikhlas ini akan ada kontak batin yang akan membuat ilmu itu menjadi berkah. Syarat pertama adalah ikhlas. Itu mutlak syarat yang pertama. Yang kedua, jangan bikin maksiat. Jadi kalau ingin dapat ilmu yang berkah, beriman dan bertakwalah. Karena iman takwa itu akan membuka pintu keberkahan ilmu. Makanya saya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib Allah wajhah pernah berpesan. Beliau mengatakan, "Ya maksyar syabab, ya maksyar syabab, i'lamu anna hayata fata wallahi bil ilmi wa tuqa wa idza lam yakuna fala tibara bi hayatihi jadi kata Sayyidina Ali ya maksal syabab wahai segenap para pemuda iklamu ketahuilah oleh kamu sekalian anna hayata fata Sesungguhnya kehidupan seorang pemuda Wallahi demi Allah Harus diisi bil ilmi wa kuto Dengan ilmu dan takwa Wa idha lam yakuna Kalau dua perkara ini tidak ada Tidak dimiliki oleh seorang pemuda Apa itu dua perkara ilmu dan takwa tadi Fala tibarok bahkan tidak ada artinya bihayate yaitu bagi kehidupan si pemuda tadi. Jadi hidup kita bermakna dengan ilmu dan takwa. Kalau ilmu dan takwa kita tidak punya, hidup kita tidak bermakna dan tidak punya arti. Maka saat yang kedua, kalau mau dapat ilmu yang bermakna, jangan lupa kita bertak bertakwa. pengertian bertakwa jalankan segala perintah Allah dan Rasulnya tinggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah itu syarat kedua jadi ikhlas takwa ikhlas dan takwa itu syarat mutlak jangan sekali-kali maksiat Antara Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu sebagaimana amanat yang didapatkan dari guru beliau beliau berpesan yang bunyi pesannya adalah al-ilmu nurun fala tutfihu bil maksiat ilmu itu adalah cahaya yang terang benderang fala tutfihu Jangan kau padamkan cahaya tersebut bil maksiat dengan maksiat. Jadi maksiat itu bisa memadamkan cahaya ilmu. Jadi ada orang rajin belajarnya, ilmunya nggak dapat dapat. Kenapa? Karena banyak maksiatnya. Jadi makin banyak maksiat, makin padam cahaya ilmu. Makin padam cahaya ilmu, sulit kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Jadi kalau ada yang mau gampang menghafal, gampang paham, gampang ngerti, gampang mengamalkan, jangan maksiat. Nah, ini ini bagian dari pengertian tak takwa. Jadi kalau mau dapat ilmu mudah, satu ikhlas, dua takwa. Termasuk dalam takwa jangan maksiat. Yang ketiga, kalau kita mendapat ilmu mudah gampang, yang ketiga harus ada mujahadah. Perjuangan bikulli jiddin wa dengan penuh ketekunan. Kita mesti tekun kalau belajar mesti rajin. Jangan mau buru-buru jadi ulama. Jangan mau buru-buru dapat ilmu banyak. Jangan tekunin aja. Apa yang diajarkan oleh guru kita tekunin aja, tekunin. Nah, kalau kita tekun dengan ada perjuangan yang sungguh-sungguh, tidak ada ilmu yang nggak bisa kita pelajari sudah. Sesulit apapun, kalau kita sungguh-sungguh tidak ada ilmu yang sulit untuk kita pahami. Apalagi ilmu agama yang kalau kita pelajari dibantu oleh Allah, dibantu oleh para malaikat yang ada di sekitar kita. Jadi lebih mudah untuk kita bisa memahaminya asal tekun rajin sebab penyakit ilmu itu adalah bosan itu penyakit itu paling berbahaya itu kalau udah namanya itu bisa menimbulkan kemalasan. Itu musuh besar untuk ilmu saudara. Kalau orang belajar udah bosan, malas habis perkara. Jangan mimpi dia bisa meningkatkan ilmunya. Kalau dia belajar, saudara timbul kemalasan, malas. itu biang lagi daripada yaitu persoalan. Makanya Nabi setiap sholat, usai sholat, salah satu doa Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika minal jahli wal kasali wal kasal ya Allah aku berlindung kepadamu daripada kebodohan dan kemalasan itu mudah Nabi itu orang pintar orang rajin tapi setiap habis sholat tetap berlindung kepada Allah daripada sifat bodoh dan sifat malas itu menunjukkan apa? Betapa dua itu penyakit sampai Nabi itu berlindung saudara. Betapa itu penyakit besar. Jadi kalau anda mendapat ilmu, tolong buang jauh-jauh kemasan sudah. Tidak boleh ada kata malas dalam menuntut ilmu. Tidak boleh ada kata bosan dalam menuntut ilmu. Oh ada bicara begini Habib Saya tidak bosan Tapi yang bikin saya bosan Saya belajar dari seseorang Atau mendengarkan ceramah seseorang Ceramahnya itu-itu juga Itu lagi, itu lagi Itu lagi, itu lagi yang saya dengar Saya jadi bosan Hati-hati Saudara setiap sholat Jumat salah satu rukun khutbah wasiat dengan takwa. Ibadallah usikum wa nafsi Allah setiap sholat setiap khutbah Jumat setiap khutbah Jumat khatib berwasiat Hei umat Islam takwalah kepada Allah Hei umat Islam takwalah kepada Allah Jumat ini kita dengar Jumat besok kita dengar Jumat selanjutnya lagi kita dengar Seumur hidup kita dengar kita. Selama kita mendirikan Jumat Nah kenapa diulang-ulang? Kenapa? Apa kita tidak bosan dengan pengulangan tadi? Kenapa? yakni dengan kata bosa. Kalau ada sebilah besi, mau dibuat menjadi pedang. Saya tanya, apa cukup dibakar sekali? Apa cukup dipukul sekali? Besi bakar, udah panas pukul sekali, jadi pedang. Jadi mesti diapakan sudah dibakar berkali-kali dipukul berkali-kali sudah. Bakar, tarik, pukul. Bakar, tarik, pukul. Bakar, tarik, pukul. Itu ratusan kali. Setelah ratusan kali dibakar, setelah ratusan kali dipukul, dengan bakaran yang sama, dengan pukulan yang sama, baru besi tersebut menjadi pedang. Baru besi tersebut tajam menjadi pedang saudara begitu juga otak kita begitu juga akal kita begitu juga jiwa kita ini jiwa kita, otak kita, akal kita bagaikan besi yang kita pengen bikin tajam. Kalau tajam mesti diasah. Besi kalau tajam dari asap begitu saja, akal ukur asal saudara. Itulah pentingnya pengulangan. Jadi jiwa orang yang disembah, eh takwalah kamu, takwalah kamu, takwalah kamu. Mungkin kalau sekali dibilang takwa belum mempan. Sepuluh kali belum mempan. Seratus kali belum mempan. Tapi kalau terus terus sampai ribuan kali kupingnya dengar masuk ke jiwanya takwalah kamu, takwalah kamu. Akan tiba saatnya saudara, jiwa itu menjadi tajam terbuka. Akan tiba saatnya, akal itu menjadi tajam terbuka saudara. Jadi, jangan pernah bosan dengan kalimat yang sama, dengan ceramah yang sama, dengan pelajaran yang sama, dengan ayat Quran yang sama, dengan hadis Nabi yang sama. Jangan pernah bosan untuk menimba ilmu. Kadang-kadang, sekarang saya mau sampaikan lagi, ayatnya satu. Sepuluh kiai bicara ayatnya satu. Tapi ada yang menarik, kiai pertama dia membahas dari satu sudut. Ayatnya itu juga. Kiai yang lain membahas dari sudut yang berbeda. Kiai yang lain lagi membahas ada tambahan manfaat yang berbeda lagi. Kiai berikutnya bahas, ada tambahan lagi mutiara yang tiga kiai belum bicarakan, saudara. Kadang-kadang dalam satu ayat itu kita dapatkan lautan hikmah. Kiai ini bicara hikmah yang satu, kiai lain bicara hikmah yang kedua, kiai lain bicara hikmah yang ketiga. Kadang-kadang kita dalam satu ayat pembahasannya berbeda, ya, dua. Jadi kalau dengar ada satu kiai baca ayat ah di ayat besar dari kiai kemarin, Satu dulu. Dengar dulu. Kadang-kadang dia membahas dalam pembahasan yang berbeda. Dia ajak kita untuk mengalungi lautan hikmah yang berbeda. Itulah pentingnya supaya jangan bosan dengan ayat yang sama, dengan hadis yang sama, dengan kalimat yang sama, dengan kiai yang sama, karena bosan itu sumber masalah di dalam untuk ilmu sudah Nah, itu. Jadi sekali lagi saya berani Syarat pertama kalau mau belajar gampang, mudah hafal, mudah ingat harus ikhlas. Yang kedua yaitu harus tak takwa termasuk jangan maksiat. Yang ketiga harus tekun, rajin, jangan bosan. Sebagaimana Allah amankan faida para betah bansor. Jadi kalau kamu sudah menyelesaikan satu urusan, jadi aja juga kerjain kerjaan yang lain. Kalau belajar ini sudah beres, jangan puas. Jadi lagi pelajari yang lain. Dapat lagi jangan puas. Berdiri, pelajari lagi pelajaran yang lain. Nah itu namanya faida para betah mantap. Selesai satu urusan, kerjain urusan yang lain. Jadi jangan bersantai-santai. Harus betul-betul mudah ada Nah itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, lanjutan ayat tadi wa ila rabbika Gantungkan harapan kepada Allah berdoa. Jadi jangan lupa kalau belajar baca doa baca bismillah, baca hamdalah, baca doa saudara, baca sholawat, perlu belajar. Jadi kalau kita belajar baca basmalah, baca hamdalah, sebagaimana amanat Nabi dalam satu hadis, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta kata Nabi suatu urusan yang punya makna suatu urusan yang baik tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim bahwa maka dia terputus dari keberkahan. Jadi kalau anda belajar belajar itu urusan bagus, tidak dimulai dengan basmalah, putus sudah berkahnya sudah. Makanya anda boleh lihat kitab apapun yang dikarang oleh ulama selalu dimulai dengan basmalah atau dimulai dengan hamdalah sudah. Nah, jadi ini juga penting. Jadi jangan lupa berdoa. Belajar baca bismillah. Minta doa Allah. Jadi minta Robi Zidni ilma itu juga doa dari ayat Quran. Mau orang jadi pintar, ilmu tambah, baca yang banyak, Setiap habis sholat baca yang banyak, Robi Zidni ilma. Jadi kalau nggak apa yang panjang-panjang, udah yang pendek aja. Robi Zidni ilma. Wahai Tuhan, tambahkanlah aku ilmu. Selesai. Kalau apa yang panjang, silakan baca yang panjang. Enggak apa yang panjang, yang pendek juga cukup. Apalagi dari ayat Al-Quran. doa, doa, jangan sombong. Orang kalau kerja, berusaha nggak berdoa, dia sombong, sok yakin. Kalau kerjaan dia pasti berhasil tanpa pertolongan Allah. Jangan. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang itu berdoa tapi nggak kerja, jadi kosong. Nah, jadi kita ini sambil kita yaitu berdoa, kita juga harus belajar dan berusaha. Itu syarat keempat. Jadi sekali lagi syarat-syarat tadi saya ulangi. Kalau Anda mendapat ilmu gampang, ilmu mudah, berkah, Pertama, ikhlaskan niat. Kedua, bertakwa kepada Allah, jangan maksiat. Yang ketiga, tekun rajin, jangan putus asa. Jangan bosan. Yang keempat, jangan lupa berdoa. berdoa. Yang kelima, sebagai syarat tambahan. Yang kelima, sebagai syarat tambahan. Al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu pernah berpesan kepada muridnya. Beliau katakan, "Qayyidul ilma bil kitabah." Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ilmu Islam ini luas. Kita nggak bakal mampu mengingat semua. Karena itu diperlukan tulisan jadi mesti rajin-rajin, bukan ke sekolah aja kita bawa buku. Ke majelis taklim kita perlu bawa buku. Kalau perlu kita beli buku tebal, kita bagi lima. Dan buku sekarang udah ada dibagi tuh pakai warna-warna dibagi. Bagian pertama khusus pelajaran fikih atau tauhid, kedua fikih, ketiga akhlak, keempat tafsir, kelima hadis. Kalau nanti lagi belajar hadis, buka pengarang hadis, catat. Jadi kalau satu saat Anda lupa, tinggal buka catatan. Atau kalau satu saat Anda hijrah, pindah ke kota lain, Anda sudah punya catatan. Catatan yang Anda dapat, itu lebih mudah Anda baca, lebih mudah Anda paham, daripada ketimbang Anda beli buku, Anda baca bukunya, saudara. Kenapa? Karena yang Anda catat, Anda dengar langsung dari guru. Anda mendengar langsung penjelasannya. Dan apa yang langsung Anda catat itu berkahnya beda dengan apa yang Anda beli, Anda baca, saudara. Makanya qayyidul ilma bil kitabah yaitu ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi jadi saya lihat jamaah ini kalau belajar di masjid dianggap bukan lagi kuping. Jadi dia nggak mau catatan. Padahal catatan itu penting, saudara. Penting, penting. Rugi kalau anda tidak jaga. Nah, apalagi begitu anda dengar ada hadis saya baru dengar. Jadi, ya. ada ah, hadis saya baru dengar. Apalagi kita kalau lagi pakai layak. Ah, kita belajar suka pakai layak. Ada catatan-catatan. Catat. Oh ini surat ayat sekian. Oh ini begini, ini begini. Kalau suatu saat dalam suatu kondisi Anda diminta untuk menyampaikan sambutan Anda punya ya. Kalau suatu saat Anda pindah ke daerah lain, Anda diminta untuk sedikit mengajar orang-orang yang betul-betul awam atau ada preman-preman kumpul saudara gaji aja pada nggak bisa anda akan menjadi orang yang paling ngerti di wilayah itu anda punya catatan nggak bingung mengajar apa ya kalau nggak punya catatan nggak bingung mengajar apa tapi kalau dia punya catatan, ah, saya ngajar tauhid ada catatannya, saya ngajar fikih ada catatannya, saya ngajar hadis ada catatannya. Tinggal tambah buku-buku yang bisa kita beli. Catatan itu penting sudah. Jadi saya minta itu diperhatikan. Saya ini belajar, mulai belajar agama, khususnya saat kuliah, itu semua pelajaran agama. Dari mulai tafsir, hadis, fikih, fikih itu dari fikih muamalah, fikih ukubat, fikih usroh, fikih jinayat dan lain sebagainya. Catatan saya sampai hari ini masih ada. Catat huruf kecil-kecil, kitab tebal-tebal saudara, kita baca, kita buat ringkasan-ringkasan. Kitab 500 halaman, kita ringkas, jadi 50 halaman. Kitab 100 halaman, kadang-kadang kita ringkas, hanya dari 10 halaman atau 7 halaman. Tapi dengan membaca yang 10 halaman, semua isi yang 100 halaman kita ingat saudara. Nah ini penting. Buat ringkesan-ringkesan, buat catatan-catatan. Kadang-kadang saya ngajar, ada yang saya lupa. Itu ya Allah kok lupa itu masalah. Saya kembali, buka perpustakaan, saya ambil catatan saya. Yang pernah saya pelajari 20 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu saya buka lagi. Ah, ini dia. Ini dia. Saya ingat itu pernah saya belajar. Dulu saya ingat ada bagian-bagiannya. Tapi saya lupa bagiannya. Nah, dengan objek yang tekan, ingat lagi, saudara. Nah, jadi, koyikul ilma bil kita Rajin tulis. jadi belajar. Jamaah dari al-Islah ini belajar. Bukan di sini aja. Oh, di sini Anda punya buku berapa nih? ada lima. Ikut pengajian lima tempat. Yang pertama di Masjid Al-Islah. Bagian kedua mungkin di masjid mana. Bagian ketiga dari masjid mana. Gurunya beda, pelajaran beda. Yang ini Riyadus Shalihin, yang ini makan takrib, yang ini akidatul awam. buat catatan-catatan sudah. Insya Allah itu ilmu tidak akan lepas dari anda. Amin ya rabbal alamin. Dan itulah lima kiat yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau Anda ingin dapat ilmu dengan mudah, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama apa? Ikhlas. Artinya ikhlas hanya mencari ridho. Jangan belajar buat kedepan, jangan. Jangan belajar niatnya buat kedepan orang. agar menyampaikan untuk cari popularitas. Enggak, cari aja tidak Allah sebesar. Kalian sulit-sulit Allah yang buka, Allah yang permudah. Yang kedua apa? Takwa. Jangan maksia. Yang ketiga, tekun dan rajin. Enggak ada. Dikulis jidin, wajtihadin. Yang keempat, doa. Jangan pandang-pandang doa. Doa, mukul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, intinya ibadah, sumsumnya ibadah. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata yang orang yang terima. Nah, kemudian yang kelima, ya, eh, nah itulah lima kiat yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini supaya ke depan insya Allah makin berkah kita punya ini saya jawab untuk pengajian kali ini ada satu pertanyaan saja yang ingin saya jawab. Ada yang mengirim pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa menurut Habib selebaran ini termasuk penyesatan karena menghalalkan memilih pemimpin dari kalangan kafir. Dia ada selebaran yang dikeluarkan oleh Baitul Muslimin yang merupakan Lembaga Dakwah PDIP Lembaga Dakwah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ada dua selebaran intinya di selebaran ini menggunakan dalil-dalil bahwa ini pemimpin kafir Dalil yang digunakan pertama bahwa kenapa pada awalnya Islam melarang muslim jadi pemimpin karena dalam konteks kezaliman. Sehingga nomor dua, kalau dalam konteks kedamaian tidak ada larangan. Begitu dalilnya. Sekarang ini kan dalam konteks kedamaian bukan dalam konteks kezaliman. Jawabnya singkat saja, kekafiran adalah kezaliman yang terbesar, sudah. Tidak ada kezaliman lebih besar daripada kekafiran. Cukup itu menjadi jawaban. Jadi apa yang disampaikan di sini eh, tidak sesuai dengan kaidah. Yang ketiga, kebinekaan adalah takdir Allah ambil berkahnya. Manusia beragam etnis dan agama tidak boleh saling mencercah atau saling mengkafirkan. Al-Quran sendiri menyebut Yahudi, Kristen, Buddha bukanlah kafir. Jadi pendapat-pendapat liberal. Jadi kalau dalam ajaran Islam, selain Islam adalah Ini di sini ditulis Kristen, Hindu, Buddha bukan kafir. Jadi kalau kita milih pemimpin Kristen, bukan milih pemimpin kafir. Milih pemimpin Hindu, bukan milih pemimpin kafir. Nah, ini sudah saya jawab dalam buku yang saya tulis dengan judul Hancurkan Liberalisme. Jadi agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Dalilnya Inna dina Islam. Agama yang dari Allah adalah agama Dalilnya wa kulakumul lakumul islama dina. Selain Islam diterima tidak dalam Allah? Tidak. Dalilnya wa tabi yattabi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi tinggal pilih aja Jadi Allah yang menyatakan agama yang dari sisi Allah Islam, yang dari Allah Islam. Selain Islam, aku tak terima. Mereka semua kafir, itu kata Quran. Tapi kata PDIP, mereka tidak kafir. Ya silakan pilih mau ikut PDIP atau ikut Quran. Jadi sudah jelas. Yang keempat, untuk itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kerjasama dengan umat agama lain dan etnis lain. Buktinya Nabi bersabda, "Utrubul ilma walau bisi." Karena harta Tutuplah ilmu ke negeri Cina Anggap ini hadis sahih Walaupun ini hadis sebetulnya da'i Bahkan sebagian ulama mengatakan la aslara Tapi tidak ada masalah Ada perbedaan di antara ulama Bukan nilai hadis Anggap ini hadis sahih Emang ada kaitan dengan negeri pemimpin? tuntutlah ilmu ke negeri Cina Utrubul ilma walau besir Artinya apa? Untuk ilmu walau ke negeri Cina Emang artinya pilihlah pemimpin walau Cina Begitu Nah, ini. Nabi nggak pernah mengatakan pilihlah pemimpin walau Cina. Ada harus begitu? Ada. Kalau ada harus begitu, saya pilih Cina sudah. Tapi andai kata hadis itu sahih, tuntutlah ilmu walau ke negeri. Nah, maksudnya walaupun jauh, jangan putus asa. Tuntut ilmu walau ke negeri yang jauh, saudara. Jelas tidak? Ini terlalu paksakan dalilnya, saudara. Terlalu dipaksakan. Dalil yang kelima diceritakan dulu zaman Harun al-Rasyid Harun al pernah mengangkat seorang pejabat dari orang-orang kafir. Saya nggak cerita, Harun al bukan nabi. Harun al bukan nabi. Harun Al-Rasyid bukan ulama sini. Harun al bukan rujukan syar'i, sudah. Harun al bukan ulama. Harun al-Rasyid itu khalifah. Bisa benar, bisa salah perbuatannya tidak bisa jadi dalil. Selesai. Andai kata betul, bukan dalil. Kecuali, saudara, kalau Nabi pernah mengangkat seorang gubernur dan orang lain. Buktikan kepada saya, Nabi pernah angkat pemimpin dan orang kafir. Tidak ada. Tapi Nabi memanfaatkan tenaga orang kafir. Ya, ada beberapa orang kafir Nabi ajak kerjasama untuk mengajarkan anak-anak orang Islam bahasa Ibrani supaya nanti anak-anak orang Islam bisa menjadi duta-duta nah, lalu berdakwah atau melakukan perjanjian dengan Bani Israel supaya orang Islam tidak tertipu tidak apa-apa jadi kalau pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk para orang non Islam mereka jadi dokter, mereka jadi guru tidak ada masalah kita nggak bicarakan itu kita digalakkan jadi pemimpin untuk umat Islam, saudara. kira jelas tidak? Kemudian yang keenam, Islam memecah orang yang bekerja dan menolak kerjasama dengan non-muslim. Ya, memang Islam mengecam kalau kita mengecam orang-orang kafir. Islam memang mengecam kita kalau kita mencaci maki orang kafir. Tapi Islam nggak pernah ngecap kita kalau kita nggak milih orang kafir, saudara. Jadi jangan dibuat balik. Ini dalil terlalu dipaksakan. Nah, saya yang berikutnya lagi judulnya halal memimpin memilih pemimpin dari non muslim. Dalilnya kurang lebih sama. Dia pakai surat Al-Mumtahanah yang Allah menyatakan la yaqakumullah anil ladzina lam tuqatilukum fid Walam yukhrijukum min diyarikum. Allah antara ruh wa tuksitu ilaihim. Allah berfirman bahwasanya Allah tidak melarang kamu berbuat baik, bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negeri ini. Betul, kita tidak dilarang berbuat baik, kita tidak dilarang bersikap adil, tapi kita dilarang kalau menangkap mereka dari pemimpin. Ini nggak ada kaitan sebenarnya. Jadi menurut dia, kader jadi pemimpin. Apa yang pola pikirnya semua? Ini dia. Jadi ini cara berpikirnya kontraproduktif. Cara berpikirnya tidak tegak lurus. Jadi dalil-dalil ini tidak ada kaitan dipaksa-paksakan. Nah, kalau dalil yang FPI keluarkan dalam maklumat jelas, kita tidak paksakan itu dalil, ada dalam Al-Quran, silakan buka, silakan baca, semua dilarang oleh Allah secara eksplisit. Karena itu, kalau pertanyaannya apakah sembarang ini sesat? Ya, kalau memutarbalikan ayat jadi sesat. Ya, kalau kalau menarik-narik ayat dipaksa-paksa untuk membenarkan yang tidak benar, itu jadi sesat. Nah, jadi kalau sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam, Udah nggak usah pakai-pakai ayat lah. Jangan ingin menghalalkan yang haram dengan menggunakan ayat suci Al-Qur'an. Al Saya tidak mau tahu PDIP mau pilih Ahok, Acong, Aceh, Saya tidak campur. Saya bukan orang partai, saya bukan orang politik. Saya juga tidak pernah teriak dukung Oke atau dukung uh, Alex Nurdin. Tidak. Saya hanya mengatakan dengan kawan-kawan di FPI pilih pemimpin muslim titik haram bilang kita memilih pemimpin kafir kira-kira jelas tidak baik jadi itu yang ingin saya sampaikan jadi nggak apa-apa biarin aja anjing menggonggong kafilah berlalu tapi nanti ada saatnya anjing menggonggong ingkung membantu ada saatnya pelan-pelan Ya Ya semua? Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin mengulang kembali. Ketika baik-baik semua punya catatan catat. Nah, kalau yang nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, catat kayak Imam Syafi'i, pakai udang, jangan. Imam Syafi'i begitu dulu. Tinggal Imam Malik lihat, itu anak lagi ngapain? Cari Ini Imam Malik lagi bicara Kita Akhirnya selesai ngaji dipanggil Imam Malik, Imam Syafi'i Jawa ya Eh, anak kecil sini Masih kecil, umurnya 78 tahun saudara Kau ngapain? kena ngaji? Terus Tadi tiga ribu ngapain? Datang apa yang kau catat? Semua yang kau bicarakan tadi. Coba baca. Dibaca dari kanan. Dari awal sampai akhir, satu tidak salah. Ada yang bisa begitu di sini? Gak ada. Nah, kalau nggak ada, besok bawa buku. Pokoknya kalau minggu depan ada yang nggak bawa buku, ah, berarti mau pakai air ludah deh. Ya udah, kita semua. Amin. Kalau udah kelasnya dari Imam Syafi'i boleh nggak bawa buku saudara? Tapi kalau kelas-kelas ketamburan jangan ya, dulu dengan Eh perhatikan. Perhatikan. Perhatikan semua. Bahwa ada tiga landasan toleransi antar umat beragama yang harus dijaga oleh umat Islam. Tapi ada tiga juga larangan yang nggak boleh dilanggar oleh umat Islam dalam toleransi antar umat beragama. Toleransi pilar yang pertama la ikraha fiddin dan tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Artinya kita tidak boleh paksa orang lain masuk Islam tidak boleh takut takuti orang lain masuk Islam. Tidak boleh ancam orang lain masuk Islam. Tidak boleh tipu orang lain masuk Islam. Tidak boleh jebak orang lain masuk Islam. Tidak boleh teror orang lain masuk Islam. Tidak boleh menggunakan black magic hipnotis kepada orang lain supaya masuk Islam. Tidak boleh menghamili gadis orang kafir supaya kalau hamil terpaksa kalau dengan kita terpaksa masuk Islam haram. Tidak boleh. Itu pilar yang pertama. Jadi nggak boleh ada paksaan. Yang boleh apa? Yang boleh dakwah. Dakwah kepada orang lain mengajak masuk Islam itu wajib. Dakwahnya harus dengan arif, bijak, lembut, santun, dengan sulit aladan, dengan mauqidhah yang asana, dengan dialog yang terbaik. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kira-kira jelas tidak? Baik, yang kedua. Bilang yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "La tasubbul ladina yakuna min dunillah fayasuddullah amman bighairi ilmu Jangan kau caci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Sebab kalau kalian caci maki mereka dan mereka mencaci maki Allah, adwa dengan penuh kebencian, permusuhan lewat batas. Ya dari ilmu tanpa ilmu pengetahuan. Jadi nggak boleh kita caci maki agama orang. Nggak boleh kita caci maki orang kafir. Nggak boleh. Ini yang kedua. Jangan paksa mereka masuk Islam yang pertama. Kedua, jangan caci maki mereka. Kalau caci maki aja nggak boleh, apalagi menyakitinya, menganiayanya, nggak boleh. Ini tolong dijaga betul. Ini dijaga betul. Ini ajaran toleransi antar umat beragama di dalam ajaran Islam. Yang ketiga, pilar yang ketiga itu ayat yang tadi digunakan oleh saudara ini sudah. Surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9. Allah berfirman, "La yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din" Walam yukhrijukum min diyarikum. Yaitu Allah antabarruhum wa tusitu ilaihim. Allah ayuhibbul muqsitin. Artinya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama dan juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Jadi mau berbuat baik silakan. Mereka sakit, kita bantu. Mereka kesulitan, kita tolong. Mereka bekerja sama dengan kita untuk membangun negara, silakan. Bekerja sama dalam perdagangan, silakan. Bahkan kita menjadi pegawai dia, eh, disambut perusahaan milik dia, selama perusahaannya halal, silakan. Jual beli dengan orang kafir, silakan. Enggak, dari dilarang. Bahkan kita wajib bersikap adil kepada orang kafir. Walaupun dia kafir, nggak boleh kita melakukan dengan tidak adil. Ini prinsip toleransi dalam ajaran Islam. Tidak boleh kita langgar, saudara. Jaga betul. Nah, sebetulnya masih banyak prinsipnya, tapi yang utama tiga. Saya ulangi. Yang pertama, jangan paksa orang kafir masuk Islam. Yang kedua, Jangan mencaci maki, apalagi mengganggu orang-orang kafir sudah. Jangan mencaci maki agamanya, Tuhannya, ajarannya, umatnya. Yang ketiga, boleh kita kerjasama dengan mereka dalam urusan keduniawiaan, saudara, selama tidak melanggar ajaran Islam. Kira-kira jelas tidak? Jadi toleransi antar umat beragama ada beberapa pilar. Antara lain tiga. Pertama apa? Jangan paksa orang kafir masuk Islam. Yang kedua, jangan mencaci maki apalagi mengganggu orang kafir. Yang ketiga, boleh tidak kerjasama dalam urusan keduniaan? Wajib tidak bersikap adil kepada mereka? Wajib. Jadi nggak boleh orang kafir kita tipu, kita perlakukan tidak adil, kita fitnah, nggak boleh sudah. Nah ini tiga, silakan anda laksanakan, silakan anda berhubungan dengan orang kafir. Tapi ada tiga perkara yang nggak boleh anda lakukan, saudara. Pertama, mencampur adukan agama. Nggak boleh. Walaupun kita diajarkan menghormati mereka, menghargai mereka, jangan ganggu mereka. Kalau mereka Natalan, biarkan mereka Natal dengan tenang, biarkan mereka senang, biarkan mereka bahagia. Gak boleh kita teror, gak boleh kita ancam, gak boleh kita ganggu. Ya, itu ajaran Islam. Tapi nggak boleh juga kita ikut mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut merayakannya, saudara. Kenapa? karena tidak boleh campur aduk agama. Itu yang pertama. Yang kedua, kawin beda agama tidak boleh. Orang Islam tidak boleh kawin dengan orang kafir, saudara. Ini yang boleh kita langgar. Kita boleh baik sama dia. Kita boleh dagang sama dia. Kita boleh menjaga keamanan dengan orang kafir. Silakan bangun negara dengan orang kafir, saudara. Tapi Saudara, nggak boleh kawin beda agama. Orang Islam hanya boleh kawin dengan orang Kalau ada orang Islam kawin dengan orang kafir, perkawinannya tidak sah. Anak-anak yang dilahirkan adalah sisir. Ya, ada pengecualian tentang laki-laki dengan ahlul kita. Laki-laki muslim dalam perempuan ahlul kita. Tapi ini pembahasannya panjang. Ulama banyak berbeda tentang definisi ahlul kitab, syarat ahlul kitab. Bahkan ada juga yang membolehkan tapi dengan syarat yang begitu berat, saudara. Sehingga banyak ulama menfatwakan untuk zaman sekali sekarang ini madarat tidak besar daripada manfaat. Maka itu ulama banyak mengharamkan. Kira-kira jelas tidak? Jadi yang pertama yang tidak boleh kita lakukan adalah campuran agama. Dua, kawin beda agama. Tiga, memilih pemimpin yang beda agama, saudara. Ini yang tidak boleh kita langgar. Ayat-ayatnya silakan Anda baca dalam selebaran yang sudah dibagikan oleh FPI. Di sana ada 15 ayat lebih. kita kemukakan satu persatu. Tidak boleh untuk memilih orang kafir jadi pemimpin. sampai-sampai Allah mengatakan dalam satu ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya ini istahabul kufra ala iman hei orang-orang beriman jangan sekali-kali kau jadikan ayah-ayahmu dan saudara-saudaraku sebagai pemimpin jika mereka mendahulukan kekafiran atas keimanan bapak sendiri saudara sendiri kalau kafir gak boleh kita pilih jadi pemimpin saudara apalagi orang lain nah, ini yang gak boleh kita lupa nah anda bisa ambil selebaran FPI di situ nama surat ayat-ayatnya lengkap dan itu semua merupakan dalil penting yang tidak bisa dipungkiri bahwa memilih pemimpin orang kafir adalah haram Nah, dalam surat al ini disebut yang kafir itu kan wakilnya. Tapi kan ketuanya kan enggak. Ini kan bentuk kerjasama. Jawabannya mudah, saudara. Jawabannya, apakah Anda bisa menjamin si muslim itu akan hidup sampai lima tahun ke depan? Ini kan kalau gubernurnya muslim, wakilnya Habis. Sekarang pertanyaannya, ini pun kan nggak apa-apa pemimpinnya Muslim, nggak apa-apa kita pilih. Emang gubernurnya Muslim nggak apa-apa kita pilih. Cuma yang jadi persoalan, kalau kita pilih dia benar, ada bisa jamin nggak lima tahun panjang umur? Cuma Allah yang tahu sudah. Apa partai yang mencalonkannya bisa jamin kalau lima tahun ke depan dia masih hidup? Lima tahun ke depan dia tidak stroke. Lima tahun ke depan saudara, dia tidak terlibat korupsi di seret KPK. Lima tahun ke depan saudara, dia tidak berhenti di tengah jalan. Siapa yang bisa jamin? Jadi kalau si gubernur ini jadi, tahu-tahu dua tahun kena stroke, atau dua tahun mati di tengah jalan, atau dua tahun terlibat korupsi ditangkap sama KPK, maka otomatis siapa yang jadi gubernur? Kafir. Kasih jaminan dulu. Nih Beb, jaminan nih, nyawanya nggak apa-apa. Lima tahun ke depan. Kasih jaminan. Pokoknya lima tahun dia nggak stroke, dia nggak korupsi. Lima tahun ini dia panjang umur. Eh, jangan, jangan kita berspekulasi, saudara. Nah, jadi partai-partai itu mesti tahu diri. Partai mesti tahu diri oh ini daerah mayoritas muslim calonkan yang muslim oh ini daerah mayoritas Hindu calonkan yang Hindu gak ada masalah saudara ini daerah yang mayoritas muslim dicalonkan yang kafir ini partainya nggak tahu diri ini partainya tidak tahu diri yang dipikirin cuma perut Siapa yang hidupnya mikir isi perutnya, harga dirinya sama sama yang keluar dari perut. Paham? Ya, bawa pulang. Saya kira jelas tidak? Nah itu yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi saya minta tolong anda sampaikan kepada semua umat Islam dimanapun berada bahwa wajib memilih pemimpin yang beragama Islam. Kalau Anda pilih RT dan wakilnya, wajib pilih RT dan wakilnya beragama Islam. Kalau Anda pilih RW dan wakilnya, wajib Anda pilih RW dan wakilnya yang beragama Islam. Kalau Anda pilih lurah dan wakilnya, wajib pilih lurah dan wakilnya yang beragama Islam. Kalau Anda pilih camat dan wakilnya, wajib pilih camat dan wakilnya yang beragama Islam. Kalau anda pilih bupati dan wakilnya, wajib pilih bupati dan wakilnya yang beragama Islam. Kalau anda pilih yaitu wali kota dan wakilnya, wajib pilih wali kota dan wakilnya yang beragama Islam. Kalau anda memilih gubernur dan wakilnya, wajib memilih gubernur dan wakilnya yang juga beragama Islam. Kalau anda memilih presiden dan wakilnya, wajib memilih presiden dan wakilnya yang beragama Islam. Kecuali kalau anda tinggal di tempat mayoritas kafir, saudara. Kecuali anda tinggal di Amerika, ada dua calon presiden Amerika, dua-duanya kafir. Yang satu benci sama Islam, Pokoknya kalau dia menang, semua masjid ditutup. Yang satu lagi tidak memusuhi Islam. Kalau dia menang, dia tidak akan tutup masjid. Dia tidak akan umat Islam. Wajib Anda pilih Kristen yang tidak memusuhi Islam sudah. Itu untuk di negeri yang mayoritas kafir. Tapi kalau untuk Indonesia yang mayoritas muslim, wajib untuk memilih pemimpin yang agama Islam, saudara. Makanya saya ingatkan kepada calon pemimpin Muslim, tahu diri, kami di umat Islam wajib memilih Anda. Kami di umat Islam wajib memenangkan Anda. Maka itu Anda yang wajib kami pilih, yang wajib kami menangkan, tahu diri dong. Takwa kepada Allah, jangan korupsi, jangan jadi penjahat, jangan bikin susah rakyat. Kita kan wajib pilih dia. Dia mesti tahu diri, jadi pemimpin yang betul-betul memenuhi syarat secara syariat sudah. Nah ini yang kita ingin ingatkan sudah. Yang kedua kita ingin ingatkan kepada partai-partai. Tahu diri, jangan bikin konflik di tengah masyarakat. Kalau di Bali, silakan kau cari calon gubernur yang Hindu. Kalau di Nusa Tenggara Timur, silakan kau calonkan gubernur yang beragama Kristen. Kalau kau di Manado, silakan cari wali kota yang Kristen sudah. Ini Jakarta, mayoritas Muslim. punya iman, punya takwa, bersih saudara. Ini dikasih orang kafir, partainya nggak tahu diri. Ini yang kita ingin ingatkan saudara, tahu diri dong. Oh di mana dia ingin mencalonkan? Oh di Jakarta. Jakarta ini dibangun oleh Pak Tahila. Pak Tahila itu bawa pasukan dari Cirebon, dari Banten saudara. Serbu Jakarta Pak dia dia usir budaya Portugis saudara. Begitu Allah kasih kemenangan, luar biasa kemenangan. Gak ada orang sangka saat itu ada satu kerajaan di Indonesia bisa mengalahkan tentara Portugis yang kapal-kapal perangnya begitu banyak ribuan tentara dia bawa meriam-meriam menghantam Batavia dilawan sama Hilal Allah kasih kemenangan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah saudara maka Fatahila menamakan Batavia Jaya Karsa Jaya itu artinya menang Karsa itu artinya nyata kemenangan yang nyata dari mana? dari ayat Quran inna fatahna raka farham mubina sesungguhnya kami berikan kemenangan kepada engkau yang hambat farham mubina kemenangan yang nyata dari kata farham mubina menang jaya nyata karta dikasih nama karta nah, jadi berarti dulu yang bikin Jakarta ini orang kafir atau orang Islam yang menjaga orang Islam atau kafir yang menjaga orang kafir yang merebut Jakarta orang kafir yang bawa bom menghancurin Jakarta orang kafir saudara orang Islam yang berjuang mati sakit melawan jihad Allah kasih menang. Jangan lupa sejarah. Ini Jayakarta ini didirikan oleh ulama. Yang memerdekakannya adalah ulama. Umurnya sudah 450 tahun lebih. Ini didirikan atas dasar agama Islam. Ini bukan daerah Kristen Jakarta ini. Kawan ini kan ibu kota. Jadi kalau ibu kota, monyet boleh jadi pemimpin. Jadi untuk mentang ibu kota, tapi boleh gitu jadi gubernur. Udah begitu saudara, ini ibu kota. Silakan beraktivitas, tapi sejarah jangan dilupakan. Ini umat Islam yang berjuang. Mereka dalam tetesan darah suhada, nama pun diabadikan sampai saat ini. Kenapa Jakarta jadi Jakarta? Itu adat Betawi. Orang Betawi ini suka mengikat nama, Nama orang Abdullah dari Kulo. Muhammad Muhammad. Begitu saudara orang Jakarta tuh demen singkat nama. Saudara nama disingkat-singkat. Jayakarta disingkat jadi Jakarta. Sebetulnya namanya Jayakarta. Nah ini yang saya mengingatkan saudara. Nah, jadi Tahu diri lah partai-partai tahu diri. Oh, di Jakarta punya sejarah. Oh, Jakarta ini didirikan ulama. Oh, Jakarta ini banyak habaib, banyak kiai, banyak majelis-majelis zikir, banyak majelis-majelis taklim. Oh, Jakarta ini 87% persen penduduknya masih beragama Islam. Oh, kalau begitu, kami calonkan pemimpin yang beragama Islam. Baik nomor satunya, nomor dua kami siapkan yang agama Islam. Tahu diri dong partai undang utang partai, nggak tahu diri sudah. Seenak-enaknya nyalurin orang sudah. Nah, karena itu kepada umat Islam, saya minta sekali lagi saudara, ayo mari sama-sama kita memilih pemimpin Islam. Halo, memilih pemimpin di luar Islam. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Wah, nggak yang Habib, kan gubernur yang sekarang FPI nggak akur nih. Soal Ahmadiyah, soal ini, soal itu, emang Memang tidak akur. Cuma saya punya prinsip. Dari tahun awal 90 saya terjun ke dakwah, saya punya prinsip. Kalau saya lagi berkelahi orang Islam, ini lagi berkelahi ya. Lagi berkelahi ini lagi berantem orang Islam. Eh ada orang kafir datang dengan kesempatan, gue berhenti, gue berkelahi. Gue gemukin dulu sih kafir. muslim nggak boleh. Cuman saya kasih contoh andai kata lagi berantem kita marah Islam, lagi berantem. Eh tahu-tahu si kafir datang mengambil kesempatan kurang ajar nih monyet takut. Itu lagi lain saudara, dia mengambil kesempatan berhenti dulu, gepuk dulu si kafir, udah bonyok, udah bonyok ya udah. Udah bonyok, lain lagi. menetapkan kami sebagai pemimpin bukan berarti kami setuju dengan muslim yang dolim. Orang Islam yang dolim, saudara, kalau ada pemimpin Islam dolim, wajib diturunkan. Apalagi pemimpin kafir. Kenapa? Karena kekafiran adalah kedoliman yang terbesar. Saya bertanya, mana dosanya lebih besar, saudara? Zina atau kafir? Kafir. Pembunuh atau kafir? Kafir. Judi atau kafir? Kafiran itu dosa terbesar. Saudara Allah tidak bakal ampuni. Kalau orang mati membawa kekafiran, tidak ada maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang meninggal dunia bawa ada keragam dosa, selama di hatinya ada iman, saudara masih ada kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi kekafiran sebesar-besarnya dosa kekafiran sebesar-besarnya kedoliman saudara kira-kira jelas tidak? nah itu yang saya sampaikan jadi saya minta tolong sampaikan ke keluarga kita, saudara kita, teman kita khususnya anak sekolah yang merupakan pemilih pemula tidak boleh kita serahkan ke kepemimpinan kepada orang kafir saudara nah itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan manfaat untuk kita semua sebelum dikatakan doa dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama baca yaitu kisah 25 dan buka. you.